Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-98 masih dalam bab ke-14 tentang seseorang yang meninggal dan ada padanya hutang pas Ramadan. Maka pembahasan kita di pelajaran yang lalu yang rajah adalah keluarganya membayar kodok. Maka di permasalahan hari ini, apakah pembayaran kodok itu wajib bagi anak-anaknya sehingga diharuskan atau dia itu mustahab di antara mereka ada yang tidak mau atau harus dipaksa dan sebagainya maka inilah pembahasan kita di hari ini maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. قال المؤلف في كتابه الأخبار الصحيحة في أحكام صيام رمضان الفصل الأول يستحب الصيام على ولي الميت Di pasal yang pertama dari bab yang ke-14 maka penulis mengatakan disunahkan puasa untuk membayar kodok dari wali yang meninggal. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama di dalam permasalahan membayar kodok untuk orang tua yang meninggal di mana di pembahasan yang lalu ada empat madhab dan yang rajih madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa membayar qadha itu lebih rajih daripada sebagian yang mengatakan tidak qadha dan tidak it'am dan ada sebagian mengatakan hanya it'am saja dan ada yang mengatakan qadha dengan it'am yang rajih membayar qadha saja sesuai ucapan Aisyah yang mana hadis ini marfu dari Nabi, "Man mata wa alaihi siyam sama Barang siapa yang mempunyai hutang dari puasa, maka dibayar oleh anak-anaknya dengan kodok. Dan keadaan ini telah kami jelaskan bagaimana keadaannya fi halah al-ula au ataniyah fil halati tsaniyah halatil ula tidak membayar kodok karena tidak ada waktu untuk membayar kodok. Namun filmatan disebutkan filhalatil ula. Di keadaan uh, eh, filhalatil saniyah di keadaan yang kedua. Di mana dia dalam keadaan sakit di bulan Ramadan. Mulai dari pertengahan Ramadan. Kemudian sakit hanya lima hari. Sampai dua puluh Ramadan. Sembuh. Maka dia melaksanakan Ramadan puasa 20 sampai Maka dia punya hutang lima hari. Masuk kepadanya Syawal. Tidak membayar. Masuk kepadanya dul Qa'dah. Tidak membayar. Masuk kepadanya dulu Hijjah. Terus sampai misalnya bulan rojab dan dia meninggal di bulan rojab, Maka lima hari ini masuk kepadanya waktu untuk membayar tapi dia lalai tidak membayarnya. Inilah yang diinginkan dengan hutang. Paham? Adapun fil halatil ula, dia sama kasusnya misalnya di pertengahan Ramadan sakit, kemudian tidak sembuh. Terus sampai masuk kepada Rajab meninggal. Dalam keadaan terus sakit. Lebih parah, lebih parah, lebih parah di bulan Rajab meninggal. Ada waktu untuk membayar? Tidak. Maka Allah berfirman, fa'iddatun min ayamin ukhor. Maka wajib untuk dibayar kodok itu di hari yang lain selain Ramadan. Dia tidak pernah bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat. Maka halatul ula tidak apa-apa. Tidak ada utang. Ini permasalahan sekarang di saat dia berhutang di halah atania. Dan permasalahan di pelajaran hari ini, hutang ini apakah wajib bagi anak-anaknya atau tidak wajib. Ini pun terjadi ikhtilaf. Jadi ikhtilaf kita dari para ulama permasalahan wajib atau tidak. Bukan permasalahan membayar kodok atau tidak. Yang rajah membayar kodok. Namun permasalahan yang baru sekarang membayar kodok bagi anak-anak itu adalah perkara yang wajib ataupun tidak. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, Mazahaba alaihil jumhur. Mereka dari kelompok jumhur kebanyakan para ulama. Wahum qailu nabi anasiyama la yufridu ala waliyil mayyit. Bahwa puasa itu meskipun di hadis disebutkan membayar dari keluarganya namun dari segi permasalahan hukum apakah wajib atau disunahkan saja. Maka pendapat jumhur hukumnya mustahab, laisa wajib. Wahada huwa ala dirajah qaul minal jumhur. Dan di sana ada yang mengatakan bahkan hukumnya mustahab dinukilkan ijma. Namun penukilan ijma ini tidak cocok dengan apa yukhaliful waqi'. Wakilnya terjadi khilaf. Maka ijma batal jika terjadi khilaf. fahim Al-an masalan min masailil ijma bahwa niat itu adalah syarat niat bukan tadi itu niat niat ini ijma kita katakan dalilnya di Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Boleh kita katakan ijma jika tidak ada ulama ahli sunnah yang mubarizin menyelisihinya. Misalnya jika ada dari pendapat Imam Ahmad, oh niat bukan wajib. Berarti gugur ijma itu, paham? Makna ijma adalah semua ulama bersepakat. Contohnya zina haram atau tidak? Minum khamar haram atau tidak? Mencuri haram atau tidak? Ijma ulama. Maksudnya, selain dari Al-Quran, As-Sariq wa Sariqah Aidihuma, dan juga zina, walatakrobu zina, dan minum khomer, dan sebagainya, ma'ruf di Al-Quran dan Sunnah banyak pendalilannya. Namun, permasalahannya ijma atau tidak, kita katakan ijma karena tidak ada ulama yang mengatakan zina halal. Kecuali kelompok asyiah yang menamakan dirinya dengan nikah mut'ah. Yang mana nikah mut'ah haram. Mereka katakan halal. Maka di sini telah dinukilkan sebagian dari ulama telah menukilkan ijma tentang mustahabnya. Dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di kitabnya Fathil Bari wa balagha imamul haramain wa man taba'ahu fadda'u al-ijma'a ala dalik, wa fihi nadar li'anna ba'da ahli nadir afwan li'anna ba'da ahli zahir aujabahu fala'alahu lam ya'tad bi khilafihim ala qaidatihim Sebagian dari ulama seperti Imam Al-Haramain dan pengikutnya mengatakan ijma. Tidak ada yang menyelisihi. Dikatakan oleh Al-Hafidh, padahal ada yang menyelisihi kelompok Adzohiriyah yang dipopulerkan ma'ruf oleh Ibnu Hazm. Maka kelompok Adzohiriyah dari kelompok Ibnu Hazm mengatakan hukumnya wajib. Karena mereka melihat kepada zahir al-adillah. Soma'an huwaliyu seperti itu. Maka berarti di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Maka kita katakan yang rajih tidak ada al-ijma, bahkan terjadi khilaf, namun al qawul awal akrob. Wal qawul tsani mengatakan hukumnya wajib dan mereka kelompok al zahiriyah Seperti diucapkan Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla, "Waman mata wa alaihi saum furida man qada Ramadan." Furida min qada Ramadan au nadr au kafarah wajibatun fa furida ala awliyaih an yasumuhu anhu hum au ba'duhum Kata Ibnu Hazm barang siapa yang meninggal dan mempunyai hutang dari puasa baik puasa Ramadan yang wajib ataupun puasa nazar wajib au kafarah kafaratul yamin misalnya wajib fa furidu ala auliyai diwajibkan bagi anak-anaknya sebagian atau semuanya untuk berpuasa dapat Ibnu Hazm Az-Zahiriyah maka kelompok Az-Zahiriyah barakallahu fikum mereka kenapa mengungkapkan kami Zahiriyah mereka mengambil dohir lafad dari Al-Quran ataupun sunnah. Maka kadang-kadang kelompok adohiriyah benar. Namun banyak dari mereka kebanyakan tidak mendekati kepada pentarjihan yang baik. Karena landasan dasar mereka dohir Quran dan sunnah. Padahal bisa dari ayat Al-Quran dohirnya wajib padahal bukan wajib dohirnya haram bahkan bahkan dia makruh. Banyak sekali. Dohirnya umum namun amun maksus Maka tidak bisa kita mengambil ayat Al-Quran ataupun sunnah secara dohir. Bisa jadi di Al-Quran disebutkan haram ternyata di sunnah disebutkan makruh. Bisa jadi di Al-Quran diperintahkan secara amr wajib, tapi di hadis-hadis disebutkan secara sunnah, mustahab. Banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita menghukumi zahir. Maka kelompok adahiriyah dari madhab yang jika dilihat banyak jatuh kepada kesalahan karena madhabnya yang zahiri. Maka yang rajih adalah ucapan jumhur dan ini madhab penulis. Sehingga penulis menyebutkan di dalam matan yustahab langsung. Disunahkan. Mengkodok wali dari orang tuanya bukan wajib. Lalu mana pendalilan yang disebutkan oleh penulis? Silahkan dirujuk di dalam matan. Penulis beristidlal dengan ayat dan ditafsirkan oleh para salaf. Pertama, kalau Allah Ta'ala wala taziru waziratul wizra ukhra. Yang maknanya tidaklah seseorang itu membawa dosa yang dibawa oleh orang lain atas dirinya. Tidak ada. Seseorang tidak melaksanakan dosa. Kemudian di hari akhirah dia menanggung dosa. Itu asalnya tidak ada. Namun kapan bisa? Ah, indakum. Soal. Kapan bisa seseorang tidak berbuat zina, tiba-tiba dia mendapatkan keburukan zina. Dia tidak pernah merokok. Merokok itu haram karena membunuh diri sendiri. Merokok itu haram karena membunuh diri sendiri dan Allah berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian untuk mencelakakan diri sendiri. Dan Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian dan rokok dinamakan dengan the silent killer. Pembunuh secara diam-diam. Nah, oleh sebab itu pemerintah juga di saat menyebutkan tentang rokok di dalam box-box mereka disebutkan awas merokok membunuhmu. Beristimbat dari wala taqtulu anfusakum aw wala bi aidikum ila tahlukah. Maka rokok itu adalah perkara yang haram. Contohnya di sini rokok haram. Maka di hari kiamat tidak ada seorang muslim yang tidak merokok. Kemudian dosa merokok itu ditimpakan kepadanya. Tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seseorang memanggul dosa orang lain, tidak ada. Namun ada suatu kejadian di hari kiamat kapan? Di hadis apa? Hadis rawahu Muslim an Abi Hurairah tentang araftu manil muflis. Hadis yang panjang yang mana yuk tabi rajulin yaumal qiyamah falahu ujur wal a'mal as-solihat kajabali Uhud di beberapa riwayat. Walakin syatama fulanan, wa fulanan, wadola ma fulanan, wasaroka amwal fulan. Maka ditampakkan pahalanya yang menggunung. Kemudian dia di antara manusia orang yang zalim. Hayati rijalun istaka ya Rob satamani fulan. Wahai Allah orang ini menghinaku dulu. Ya Rob darabani fulan. Wahai Allah orang ini mendolimiku, memukulku terus menerus. Dan di sana ya Rob akhadani amwali fulan. Telah mengambil harta-hartaku, tanahku dan sebagainya fulan. Maka kusima min sayyiatih fautiya bil madlumin dibagi dari kebaikan-kebaikannya itu kepada mereka orang-orang yang dizalimi di dunia karena belum meminta maaf ataupun mengembalikan dari perkara-perkara yang dulu dia curi ataupun dia zalimi maka di hari kiamat tidak ada harta untuk dibayar tetapi amal-amal soleh yang ada. Maka disebutkan setelah dibagi, maka ridoklah orang-orang yang mengadu tadi. Dapat dari sebagian sholatnya, dapat dari sebagian puasanya. Jika tidak, memang orang yang melaksanakan rajin puasa, wajib dan sunnah, dan sholat-sholat. Maka senang balik. Wala yazalu yatlubuna minhu. Datang lagi yang lain. Ya Rabb, Dorobani fulan, satamani fulan, agatabani fulan. Fulan menggibahi aku, bahkan di majelis. Dosanya lebih besar menggibahi di majelis. Adapun tujuan untuk tagirul mungkar dan menjelaskan kebidahan, kesesatan itu bahkan mendapatkan pahala. Adapun menjelaskan keburukan sesama ahli sunnah yang masih dalam dairatus salaf agar dijauhi oleh murid-murid agar dijauhi oleh kaum muslimin, maka di sini bisa masuk pada dosa, gibah, dan yang lainnya. Alhasil, setelah itu dibagi kembali. Falamma faniyat walam yubqi syai'a. Maka akhirnya habis sudah. Tidak ada yang tersisa dari Jabal Uhud. Fala yazalun nas yutalibuna Ya Rob syatamani fulan, Ya Rob dorobani fulan, Ya Rob agetabani fulan. Sudah tidak ada kebaikan. Salat, puasa, membayar zakah, sodakoh, dan yang lainnya tulabul ilm habis sudah dibagikan. Dan orang ini dulu memang dolim. Dan sayangnya dia tidak mendatangi orang yang didoliminya. Sehingga orang-orang yang didolimi di hari kiamat mengadu kepada Allah. Dan Allah akan mengatakan la azimukumul yaum. Hari itu tidak ada hari kedoliman. And justice for all. Keadilan untuk semua. Maka akhirnya orang-orang yang mengadu tadi mempunyai dosa. Maka disebutkan di dalam hadis, fa min sayyi'atihi faturiha ilaihi. Ini dia kejadiannya. Maka orang ini orang rojul yang soleh. Antara dia dengan Allah, baik. Duduk di sofer awal. Menuntut ilmu, paling pintar menjawab. Paling benar jawabannya. Dan ceramahnya paling oke. Namun, dosanya besar terutama di antara manusia. Dia ceramah-ceramah tetapi tukang gibah. Dia pandai ceramah tetapi tukang mencuri dan sebagainya. Dan tidak mendapatkan kesempatan baginya untuk meminta maaf dari yang didolimi. Akhirnya, semua orang yang didolimi mengadu dan diambil kebaikannya. Dan masih banyak yang mengadu dan dia tidak punya kebaikan. Akhirnya, ukhidha min sayi'atih fahumila alih. Diambil yang mengadu itu ke sayiatnya. Maka diantara yang mengadu tukang merokok. Dan belum tobat dari merokoknya. Dosa besar sampai hari kiamat. Dia mengadu, "Ya Rob, orang ini dulu mencuri hartaku." Halas, orang ini tidak punya kebaikan. Tapi aku punya dosa ya Rob, dulu aku belum tobat dari merokokku. Ya sudah, dosa kau merokok itu diambil, diberikan kepada orang yang tadinya tidak merokok. Terbayang. Dia badannya dulu sehat, tidak merokok, paru-parunya bersih. Dan tidak mendolimi dengan merokok itu mendolimi anaknya, mendolimi istrinya merokok di rumah, maka zat yang paling berbahaya nikotin dan ter dan juga monodioksida berputar-putar di rumah. Kalau rumahnya ada AC dan sebagainya, maka tidak boleh. Dan jika tidak mempunyai AC dan kecil, maka akan berputar-putar masuk kepada paru-paru bayi dan anak istrinya, maka kedoliman yang besar. Maka orang ini mempunyai dosa-dosa yang besar ditimpakan kepada orang yang soleh tadi. Maka orang yang soleh tadi yang hidupnya dulu sehat dan tidak mendolimi manusia hanya duduk di sop pertama dan belajar dan belajar dan menjadi da'i. Kemudian dia mendapatkan dosa merokok. Dan di sana ada perempuan yang dulu Didolimi, diambil hartanya. Dia pelacur. Maka dosa zinanya diberikan kepadanya. Dia tidak pernah berzina. Paham? Maka di sini baru bisa. Adapun al-asal wala tazir waziratun wizra ukhra tidak ada dasar seseorang yang baik kemudian mendapatkan keburukan dari tetangganya, dari temannya, dari keluarganya, nasabnya tidak ada. Semua orang dengan dosa-dosanya. Ini asal. Kecuali tadi al-muflisun. Kemudian hubungannya di sini wala taziru waziratun wizra ukhra berkata patadah. wallah ma yahmilullah ala abdin dan bu wala yu'khadu illa bi'amalihi. maka dari ayat ini dah mengatakan demi Allah Tidaklah Allah memberikan suatu amalan keburukan kepada orang lain. Yang dilaksanakan orang diberikan kepada orang lain tidak pernah. Walau yukhadu bi dan Allah akan menghisab dan mengikob sesuai dengan amalannya. Maka asar ini dari dah. dan asar ini ma'ruf Diriwatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bisr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zure an Sa'id wa ibnu Abi Arubah an Qatadah. Maka sanadnya Hasan Sa'id dia ibnu Abi Arubah min Asbatinas dari Qatadah. Yazid huwa ibnu Zure imam wa Bisr hada huwa. Dia Bisr ibnu Mu'ad al-Aqdi disebutkan oleh Abu Hatim Salehul Hadis Saduk. Wa qala Nasa'i Saleh maka lafat-lafat solehul hadis, saduk, maknanya hadisnya tidak turun dari derajat yang sahih. Afwan, yang daif. Maknanya dia saduk hasanul hadis. Maka rawi ini, rawi yang saduk sehingga asar ini menjadi asar yang hasan. Maka oleh sebab itu, dari sini kita mengetahui jika dari anak-anaknya ada yang tidak mau puasa, jadi dari anak orang yang meninggal ini yang punya hutang, misalnya mempunyai lima laki-laki. Anak yang paling besar tidak pernah sholat, apalagi puasa. Di saat bapaknya meninggal dan mendengar hadis ini, somaan huwaliyuk, akhirnya rapat, Ah, harus ada yang melaksanakan puasa dari bapak kita. Berapa? 10 hari. Bapak kita lalai. Ah, untuk anak yang pertama, karena anaknya lima, dua hari, dua hari, dua hari. Anak yang pertama mengatakan, aku gak pernah sholat, gak pernah puasa Ramadan, sekarang bayar dua hari punya bapak. Mana bisa? Puasa Ramadan aja aku gak pernah, Seumur-umur nggak pernah puasa Ramadan. Sibuk bekerja, dunia, tidak peduli dengan akhirah. Maka sekarang aku membayar puasa untuk bapakku. Bagaimana bisa? Ini bisa terjadi. Maka oleh sebab itu, jika sebagian dari anak memang dia anak yang tidak mempunyai adab dan anak yang memang tidak sholat dan tidak berpuasa, maka dia enggan. Aku enggak mau. Untuk diriku aja aku meninggalkan puasa Ramadan membayar untuk ayahku. Akhirnya, apakah yang menjadi pertanyaan di sini? Anak ini berdosa? Karena tidak mau melaksanakan pembagian tadi dua, dua hari puasa berdosa? Inilah per permasalahannya. Maka orang ini masuk kepada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka tidak bisa dia dihukumi uh, dosa. Kenapa? Tidak mau membayar dua hari puasa bapaknya. Dosa dua hari. Iya seperti itu. Maka jawabnya tidak berdosa. Kenapa? Li'annal mukallaf ghair multazim biada ima sabata fi dhammat fi dhimmati ghairihi. Karena setiap orang yang mukallaf seperti kita mukallaf itu tidak dilazimkan bagi kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang bukan diwajibkan kepada kita tetapi kepada orang lain tidak kecuali dengan dalil yang sharih maka puasa dari hutang mayit ini dibayar dengan sunnah min bab jazaul ma'ruf bil ma'ruf Jazaul ihsan bil ihsan. Di mana bapaknya dulu atau ibunya yang berhutang ini membesarkan anaknya, memberikan rizki kepada anaknya, membimbing anaknya, menyekolahkan anaknya menjadi dokter profesor. Setelah menjadi dokter profesor kemudian dia sibuk dengan pekerjaannya dan tidak puasa dan tidak sholat kemudian tidak mau menolong bapaknya yang mempunyai hutang yang akan ditagih di hari kiamat maka hadis Aisyah man mata wa alaihi siam sama anhu waliyuh tidak wajib karena ucapan Allah tadi wala tazir waziratun wizra ukhra dan juga di sini min bab ihsan dibalas dengan ihsan. Jaza al ma'ruf dibayar dengan ma'ruf seperti Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Hal huna yufidu mada? I'rabnya hal ismun Istifham lakin istifham ada. Huna arada bihi istifham ingkari. Bimakna tidaklah. Bimakna laisat. Laisa bimakna hal ismun istifham ijabi. Bimakna apakah. Karena kalau maknanya apakah? Apakah jazaul ihsan ilal ihsan? Maka apakah pembalasan kebaikan kecuali kebaikan? Tidak cocok. Tetapi hal bimakna laisat. Laisat jazaul ihsani ilal ihsanu. Maka tidaklah balasan orang yang berbuat baik kecuali kebaikan. Dan juga ucapan Allah, wa ahsin kama ahsan Allah Maka berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Dan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Ibnu Umar, Man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'uh. Ada qad madha ma'ana fi darsil madhi. Man yadkur fi sanadih. Awalan anil a'mas an mujahid an ibni Umar. Man fa'ala laka ma'rufan fakafi'uh. Fa'in lam tajidu faliyakul jazakallahu khair ataupun faliyad ulahu. Maka di sanadnya ada Al-A'mas mudallis. Walakin lahu mutaba ahman. tadkur Layth an Mujahid an ibni Umar. Wa layth man Hah? Layth. bukan Ibnu Sulaiman. Layth. Layth Ibnu Sa'ad lebih jauh. Layth. Ibnu Abi Sulaim. Ahsan. Bukan Layth Ibnu Sulaiman. Layth Ibnu Abi Sulaim. Maka Layth Ibnu Abi Sulaim. Rawi yang daif. Maka dari sini Al-A'mas imam walakin mudallis wa yarwi bil an'anah di Mujahid dhaif fi sanadil awal. Dan di sanad yang kedua mutaba'ah Laits an Mujahid an Ibnu Umar Laits wa Ibnu Abi Sulaim. Adapun Laits Ibnu Abi Sulaim dhaif. Di sana ada Laits dia Ibnu Sa'ad imam. Maka yang mengatakan Laits Ibnu Sa'ad jauh dari jawaban. Maka dari sinilah pendalilan tentang permasalahan bahwa yang mengkodok dari keluarganya itu hukumnya tidak wajib. Jadi jika di antara anak-anaknya ada yang mengatakan saya tidak mau, saya tidak sanggup, Puasa Ramadan saja yang untuk diri saya tidak saya lakukan, sekarang membayar untuk ayah. Saya tidak sanggup. Maka tidak apa-apa. Digantikan oleh saudaranya yang lain. Maka ada dari saudaranya atau anaknya orang ini yang soleh. Yang baik akhlaknya dan mengetahui hal jazaul ihsani ilal ihsan maka di sini dia mengatakan biar aku yang akan membayar untuk ayahku. Maka tidak dosa untuk anak-anaknya yang tidak mau melaksanakan puasa. Namun untuk anaknya yang membayar di sini mendapatkan pahala. Menolong dari bapaknya dan membayar ihsan. Manfa'alalaka ma'rufan fakafi'uh. Jika seseorang melaksanakan kebaikan maka bayarlah kebaikan tersebut. Maka kebaikan orang tua kepada kita tidak bisa dibalas. Maka ma'ruf mereka sangatlah besar kepada kita. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Masih ada masalah menjawab subuhat dari hadis-hadis yang mewajibkan. Namun insya Allah di pelajaran yang akan datang. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum karena ikhwah pada puasa. Jadi kita peringan pelajarannya. Peringan berapa menit?